ke dalam al-Islam dan mengajarkan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanan setibanya mereka di Bi'ru Ma'unah maka terjadilah apa yang terjadi ketika pasukan kaum muslimin mengutus Haram bin Milhan Haram bin Milhan radhiyallahu taala anhu untuk uh, membawa surat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada pembesar mereka Amir bin Tufail namun yang terjadi bahwa Amir bin Tufail tidak membuka surat tersebut dan tidak membaca isinya. Bahkan dia memerintahkan untuk segera membunuh Haram bin Milhan radhiyallahu taala anhu. Maka pada saat beliau uh, dibunuh pada saat beliau ditusuk dari bagian belakang punggungnya dengan tombak maka di saat itu beliau mengatakan fuztu wa rabbil ka'bah aku telah meraih kemenangan demi Rabbnya Ka'bah yang ucapan ini kemudian memberi pengaruh kepada yang membunuhnya Jabbar yang pada kemudian hari Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya masuk ke dalam al-Islam Lalu kemudian setelah itu berkata Al-Hafidh Imaduddin Abu al Fida Ismail ibn Umar Al-Ma'ruf ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Wastanfar aduullah Amir Lalu kemudian musuh Allah ini Amir ibn Tufail Istanfar Istanfar Bani Amir Yani mengajak Banu Amir, kabilah Banu Amir untuk keluar berperang melawan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya berjumlah 70 orang dari kalangan qurra ahli ibadah mereka orang yang menyebutkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang berilmu maka Amir bin Tufail tidak berhenti membunuh Haram bin Milhan yang diutus oleh uh, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengajak Banu Amir, yakni kabilah Banu Amir untuk keluar memerangi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qitalil baqin untuk memerangi yang tersisa dari utusan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Falam yujibu, namun mereka tidak memenuhi ajakan Amir ibn Tufail. Li ajli jiwari Abi Bara disebabkan karena perlindungan dari Abu Bara Mulaibul Asinnah yang uh, telah berjanji untuk memberikan perlindungan kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Banu Amir adalah dari kabilah Abu Bara sehingga mereka enggan mereka menghormati dan memuliakan Abu Bara dan mereka uh, tidak menjawab panggilan dari Amir bin Tufail karena perlindungan dari Abu Bara tersebut. Fastanfara Bani Sulaim Maka Amir bin Tufail tidak berhenti ketika Banu Amir mereka enggan untuk memenuhi ajakan Amir bin Tufail maka dia pun mencari kabilah yang lain. Maka dia pun uh, mengajak perang bersama dengan kabilah Banu Sulaim. Fa ajabathu Usayyah wa Ri'l wa Dhakwan. Lalu ternyata dari Banu Sulaim tersebut Eh, di antara mereka ada yang memenuhi ajakan tersebut untuk memerangi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti dari Usayyah Ra'il Zakwan dan disebutkan pula dalam as-sahih dari Banu Lahyan mereka ini mengajak apa eh, menjawab panggilan Amir bin Tufail dari kabilah-kabilah yang kecil dari Banu Sulaimin. maka mereka pun berangkat bersama dengan Amir bin Tufail faahatu bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka mereka pun mengelilingi mengepung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم maka mereka pun bertempur hingga mereka para sahabat radhiyallahu anhum seluruhnya terbunuh Ham, sampai yang paling terakhir. Sampai yang paling terakhir radhiyallahu anhu. Terbunuh. Dibunuh oleh kaum musyrikin dari Banu Sulaim. Usayyah, Ri'il, Zakwan, Banu Lahyan mereka berhasil membunuh seluruh para sahabat utusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa Ka'ab ibn Zaid kecuali satu dari para sahabat Ka'ab bin Zaid dari Banu Najjar min Bani Najjar fa innahu irtutha min bainil qatla di mana dia di pada saat mayat-mayat para sahabat radhiyallahu taala anhum bergelimpangan di daerah Biru Maunah tersebut Nah, eh, Ka'ab bin Zaid radhiyallahu taala anhu beliau terluka. Beliau terluka. Namun beliau nampak seolah-olah telah terbunuh pula. Padahal beliau masih dalam kondisi hidup terluka. Fa innahu irtusta min bainil qatla. Maka beliau dibawa ya dikumpulkan bersama dengan mayat-mayat yang telah terbunuh dari uh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa'asha hatta qutila yaumal khandaq. Sehingga Ka'ab bin Zaid radhiyallahu taala anhu ini terus beliau uh, hidup ya dalam artian dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah beliau tidak meninggal. Beliau hanya terluka dan beliau tetap hidup sampai beliau terbunuh dalam peristiwa perang Khandaq radhiyallahu taala anhu. Maka inilah yang dialami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in akan tetapi pada hakikatnya meskipun para sahabat terbunuh dalam peristiwa tersebut namun mereka tentu meraih keutamaan mereka meraih kemuliaan sebagai syuhada yang membela agama Allah Subhanahu wa taala Haram bin Milhan radhiyallahu taala anhu yang baru saja tombak mengenai punggungnya beliau segera menyatakan fuztu wa rabbil ka'bah aku telah meraih kemenangan wa rabbil ka'bah subhanallah lihat keimanan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kehidupan dunia tidak ada artinya bagi mereka radhiyallahu taala anhum yang mereka cari adalah ridho Allah subhanahu wa taala disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Anas bin Malik Beliau mengatakan qara'na fihim Qur'anan. Qara'na fihim Qur'anan. Kami sempat membaca ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mereka ini. Yang menjelaskan tentang mereka yang terbunuh dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Thumma innahu rufi'. Lalu kemudian setelah itu eh, ayat ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga uh, ayat tersebut mansukhah yang sempat dibaca oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di mana ayat tersebut mengatakan ballighu anna qaumana anna laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu ballighu anna qaumana sampaikanlah kepada kaum kami anna laqina rabbana bahwa kami telah menemui Rabb kami. Kami telah menemui Rabb kami. Faradhi anna. Dan Allah telah ridha kepada kami dan kami pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang Allah Azza wa Jal berikan kepada mereka. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati namun mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah tabaraka wa taala maka ini kemuliaan ma'asyiral muslimin rahimakumullah para sahabat yang mulia al-qurra mereka terbunuh dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah kemuliaan bagi mereka meskipun ini juga merupakan berita yang tentu sangat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya orang-orang pilihan dari kalangan para sahabat dan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berita ini kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan hadza amalu Abi Bara qad kuntu li hadza karihan mutakhawifan beginikah yang dilakukan oleh Abu Bara ini beliau menyalahkan Abu Bara mengapa Abu Bara yang telah menjamin perlindungan terhadap mereka namun ternyata Abu Bara tidak mampu melakukan apa-apa Abu Bara tidak tidak membatalkan perjanjian, tidak berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak mampu untuk memberi perlindungan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dari serangan orang-orang kafir yang dipimpin oleh Amir bin Tufail. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Beliau mengatakan, "Hada amalu Abi Bara, qad kuntu li hadha karihan Inikah perbuatannya Abu Bara? Sungguh inilah yang aku tidak suka. Inilah yang yang aku khawatirkan yang akan menimpa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Berita ini sampai kepada Abu Bara dan Abu Bara merasa sangat berat sekali. Ya, berat sekali uh, mengalami hal tersebut disebabkan karena beliau telah berjanji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam peristiwa ini juga di sana ada terdapat faidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti perkara yang gaib. Nabi Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang akan menimpa para sahabat. Beliau manusia biasa. Lau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma masani Kalau seandainya aku mengerti perkara gaib, Tentu aku akan selalu berbuat kebaikan, memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah di, disentuh oleh hal-hal yang buruk. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui apa yang menimpa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sampai peristiwa itu terjadi dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Amr ibn Umayyah ad-Dhamri Amr bin Umayyah Bamri wal Munzir ibn Muhammad ibn Uqbah fi Syarhil Muslimin. Dan ketika itu Amr bin Umayyah Bamri Amr bin Umayyah Al-Dhamri ini sudah sempat disinggung dalam pembahasan Ba'atul Rajib ya beliau yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah untuk eh, mengetahui berita-berita yang Eh, terjadi di seputar Mekah dan tokoh-tokoh Quraisy. Maka Amr bin Umayyad Bamri bersama dengan Al-Mundhir bin Muhammad bin Uqbah ketika itu berada di medan uh, tempurnya kaum muslimin fi sarhil muslimin yani mereka lewat fara'a tayra tahumu ala mawdi'il waqah lalu kemudian keduanya melihat ada burung-burung tahumu ala mawdi'i al-waqa'ah. Burung-burung tersebut berputar-putar di atas tempat kejadian yang meninggalnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, biasanya kalau burung-burung tersebut berputar di sebuah tempat menunjukkan uh, bahwa di situ mungkin ada makanan mereka atau ada air atau ada bangkai ya. Itu di tempat uh, meninggalnya para sahabat radhiyallahu anhum. Fanazala Al-Mundhir bin Muhammad hadha. Maka Al-Mundhir bin Muhammad ini pun turun menuju ke tempat tersebut. Maka beliau pun melihat uh, orang-orang uh, musyrikin. Faqatala al-musyrikin hatta qutila ma'a ashabih wa usira Amr bin Umayyah. Maka beliau pun memerangi orang-orang musyrik hingga beliau pun terbunuh bersama dengan teman-temannya yang lain. Sementara Amr ibn Umayyah Bamri juga ditahan oleh orang-orang musyrikin. Subhanallah. Ini cobaan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cobaan yang menimpa kaum muslimin. Ya, demikian banyak yang terbunuh. Dan di balik itu semua tentu ada hikmahnya. Ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari meninggalnya banyak dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa usira Amr bin Umayyah dan ditawanlah Amr bin Umayyah falamma ukhbira annahu min Mudhar maka tatkala diberitakan bahwa Amr bin Umayyah ad ini berasal dari Mudhar berasal dari Mudhar ya kabilah yang ma'ruf jazza amirun nasiyatahu wa a'taqahu maka Amir Ibn Tufail ketika dihadapkan kepadanya uh, Amr bin Umayyah dan dia mengetahui bahwa orang ini berasal dari kabilah Mudhar maka Amir pun memotong bagian ubun-ubunnya dia hanya memotong bagian ubun-ubunnya dan dia tidak membunuhnya Amir bin Tufail ini wa a'taqahu dan membebaskannya dari uh, perbudakan menurut dia fi maza'am menurut dia an raqabatin ya maka dia membebaskannya dari perbudakan kanat ala ummi kanat ala ummihi sebagai balasan dari ibunya ya jadi mungkin ada dari kabilah Mudar yang pernah berbuat baik kepada ibunya Amir ibn Tufail maka dia ingin membalas dia ingin membalas jasa tersebut. Sehingga dia tidak membunuh Amr bin Umayyah Dhamri karena dia berasal dari dari Mudar dan dia hanya memotong bagian ubun-ubunnya saja dan dia menganggap bahwa itu sudah cukup. Lalu kemudian dia bebaskan dan dia menganggap itu pembebasan dari perbudakan. Wa yarji'u Amr bin Umayyah, maka kembalilah Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Jadi subhanallah, seorang diri yang selamat yang lainnya dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mereka meninggal dalam peristiwa itu kembali Amr bin Umayyah falamma kana bil qarqara min sadri qanatin nazala fi dhill maka pada saat beliau tiba di satu daerah al-qarqara al-qarqara ini semacam lembah ya menurun min sadri qanatin ya berada di dekat uh, aliran air yang kecil Nazala fi dhillin. Beliau singgah di satu tempat naungan ya. Ada naungan atau pepohonan yang tempat bernaung. Maka beliau singgah di sana. Amr bin Umayyah ini. Wa yaji'u rajulan min Bani Kilab. Nah, pada saat itu ada dua orang yang juga datang ke tempat itu dari kabilah Banu Kilab. Wa qila min Bani Sulaim. Ada pula yang mengatakan kedua orang ini dari Banu Sulaim. Nah, dari Banu Sulaim. Banu Sulaim ini yang yang tadinya memerangi para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in. Fanazala ma'ahu fi keduanya pun turun bersamanya beristirahat di tempat tersebut. Ya, maka Amr bin Umayyah memperhatikan dua orang ini. Kafir. Falamma nama fataka bihi Amr. Maka pada saat dua orang ini tidur, ya, beristirahat, maka kesempatan bagi Amr. Amr ingin membalas dendam. Ya, mencari kesempatan gimana cara membunuh dua orang ini. Maka pada saat kedua yang tidur, maka kesempatan Amr bin Umayyah Damri radhiyallahu an membunuh keduanya. Membunuh kedua kafir tersebut. Wa huwa yara annahu qad asaba ta'ran min ashabih. Dan ketika itu Amr bin Umayyah menganggap bahwa dia telah melakukan pembalasan dendam terhadap kematian para sahabat yang meninggal di Bi'ru Ma'unah. Karena mereka dari Banu Sulaim, dari kabilah yang memerangi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sehingga Amr bin Umayyah berpikir ya sudah ini uh, dua orang ini ya, pembalasan dari apa yang mereka lakukan terhadap para sahabat. Wa idza ma'ahuma ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yash'ur bihi. Ternyata ya di kemudian hari dia mengetahui dua orang ini termasuk orang kafir yang muahad yang ada perjanjian untuk tidak saling berperang bersama dengan kaum muslimin ada perjanjian dia tidak mengetahui yakni Amr bin Umayyah tidak mengetahui bahwa mereka ini dari jenis orang kafir yang tidak boleh di diperangi oleh karena itu ketika dia singgah di tempat tersebut dia tidak berbuat apa-apa kepada Amr bin Umayyah radhiyallahu an. Ya. Dia tidak berbuat apa-apa karena uh, keduanya berada di atas perjanjian bersama dengan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Umay tidak mengetahui tatkala kedua yang tertidur kesempatan dia pun membunuh keduanya. Lam yash'ur bihi. Dia tidak mengetahui bahwa ternyata dua orang tersebut sudah punya perjanjian untuk tidak uh, saling berperang dengan kaum muslimin فلما قدم akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima fa'al. Pada saat tiba Amr bin Umayyah, beliau pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau lakukan. Faqala maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laqad qatalta qatilain la adiyannahuma." Engkau telah membunuh dua orang ya, dua orang yang muahad, ada perjanjian untuk tidak membunuh mereka saya akan membayar diat untuk mereka berdua. Saya akan membayar diat untuk mereka berdua. Di sini kita melihat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi puluhan para sahabat terbunuh dalam peristiwa Biru Ma'unah namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga amanah perjanjian yang namanya orang-orang kafir muahad selama mereka tidak membatalkan perjanjian tersebut maka tidak boleh diperangi ya ketika Amr bin Umayyah melakukan kesalahan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ingin membayar yang setimpal yakni membayar diat disebabkan karena Amr bin Umayyah membunuhnya dalam keadaan Amr bin Umayyah tentu tidak uh, tidak mengetahui bahwa ada perjanjian tersebut namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amanah beliau beliau tetap ingin membayar uh, membayar diat terhadap kematian dua orang kafir ini fakana hadza sababa ghazwati bani nadhir dan ini terbunuhnya dua orang ini yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah yang nanti akan menjadi sebab uh, terjadinya peperangan yang berikutnya melawan orang-orang Yahudi yaitu perang Banu Nadhir. Hada as-sahih. Eh, yani hada kama warada Fis sahih. Ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis hadis yang sahih. Jadi uh, ini sebab yang kemudian disebutkan nanti tentang peristiwa perang Banu An-Nadir yang nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Adapun Amir Ibn Tufail ini Amir Ibn Tufail disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari bahwa Amir Ibn Tufail setelah dia Eh, melakukan pembunuhan massal kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in setelah itu dia masuk ke rumah seorang wanita pada saat dia masuk ke rumah seorang wanita Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya Allah azza wa menyiksanya dia terkena penyakit ta'un penyakit ta'un ya eh, penyakit ta'un ini gudda gudda kaduk til ba'ir yang dimaksud gudda e, di mana penyakit tersebut menyebabkan e, darahnya itu apa menyebabkan tubuhnya membengkak menyebabkan tubuhnya membengkak lalu kemudian sedikit demi sedikit eh, anggota-anggota e, tubuh itu e, dimakan ya yani terpotong-potong seperti orang yang berpenyakit lepra namun ini dalam waktu cepat ya ini dalam waktu yang sangat cepat pada saat itu dia berada di rumah seorang wanita. Maka tatkala dia mendapatkan penyakit tersebut, ya tiba-tiba dia mengatakan bahwa ini penyakit taun yang menimpanya, ghuddah fi baiti Sudah terkena penyakit taun di rumah perempuan lagi. Maka dia keluar lalu dia menaiki ontanya, lalu dia berangkat dan di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Allah Subhanahu wa taala membinasakannya maka dalam dia binasa dalam dalam perjalanannya maka ini ma'asyara alaikum warahmatullah. Eh, peristiwa biru ma'unah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada setiap salat salat lima waktu selama sebulan namanya beliau melakukan kunut nazilah selama sebulan mendoakan uh, keburukan terhadap mereka-mereka yang telah membunuh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin tafadhalu hafizakumullah